الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أمرنا بالتفقه في الدين وأرشدنا إلى اتباع سنن سيد المرسلين وأصلي وأسلم على الرسول الأمين وآله الطاهرين وأصحابه الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون أما بعد Jemaah sekalian yang semoga selalu dirahmati Allah Alhamdulillah Allah Ta'ala masih mempertemukan kita Dalam rangka melaksanakan satu ketaatan dan kewajiban yakni kewajiban berilmu, mengkaji, memahami agama Allah Semoga Allah Ta'ala mencatat kita Sebagai orang-orang yang peduli dengan agamanya peduli dengan firman-firmannya dan sabda-sabda Rasulnya sehingga kita ter, bukan termasuk golongan orang yang lalai dan sehingga dari situ mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang tidak mencicipi neraka jahanam. Jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati Allah, <clears throat> tidak lama lagi kita akan kedatangan tamu agung tamu yang besar yakni syahrul Ramadan bulan Ramadan di mana Ramadan merupakan Abdul syuhur seutama-utamanya bulan sepanjang tahun jadi sepanjang tahun yang 12 bulan itu bulan yang paling istimewa adalah bulan Ramadan kalau kumpulan hari yang paling istimewa adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah namun kalau bulan itu yang paling utama adalah bulan Ramadan. Di mana bulan Ramadan ini dipenuhi rahmat, dipenuhi ampunan. Allah sangat murah memberi rahmat di bulan itu dan Allah sangat murah memberi ampunan di bulan itu buat orang yang berharap rahmat dan meminta ampunan dan juga di bulan itu dari awal sampai akhir ada pembebasan dari neraka atau ada penetapan siapa-siapa dari hamba Allah yang akan dibebaskan dari neraka. Dan itu semua adalah sebagai bentuk kasih sayang yang lebih dari Allah Ta'ala kepada hamba-hamba yang beriman. Karena seluruh keutamaan tadi tidak akan diperoleh kecuali oleh hamba-hamba yang beriman. Karena itu, kabar gembira ini hanya dirasakan atau hanyalah menggembirakan orang beriman Adapun orang tidak beriman tentu saja walau disampaikan kabar gembira tentang datangnya bulan Ramadan itu tidak bergembira atau kalau toh ada yang bergembira bukan bergembira karena keutamaan yang ada di dalamnya tapi mungkin ya kaum pedagang pedagang pakaian dan sebagainya yang kafir ini bergembiranya wah ya kiranya mau laris dagangan Hayang. Bergembiranya bukan karena keutamaan yang ada di bulan itu. Karena itu tentang keutamaan bulan Ramadan ini Alhamdulillah kalau sampai hati kita mendengar keutamaannya hati kita gembira Pertanda insya Allah hati kita masih memiliki iman Jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati Allah Termasuk keutamaan bulan Ramadan Adalah apa yang disebutkan dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sahih di antaranya diriwayatkan Imam Ahmad yakni idza ja'at lailatum min ramadan <clears throat> futihat abwabul jannah falam yughlaq minha babun wa ghuliqat abwabun nar falam yuftah minha babun wa sufidat bisyayatin wa nada munadin ya baghi al khair aqbil wa ya baghiya syarri aqsir walillahi mutaqa'u minan nar wa dzalika kullalailah apabila datang malam dari Ramadan maknanya malam pertama dari bulan Ramadan maka dibukalah pintu-pintu surga maka tidak ada satupun pintu darinya yang ditutup pintu surga ada berapa ada delapan ya. pintu surga ada delapan Semuanya dibuka, tidak ada yang ditutup. Dan ditutuplah pintu-pintu neraka. Tidak ada satupun pintu yang dibuka. Pintu neraka ada berapa? Ada tujuh. Dan para setan pun dirantai, yakni setan dari kalangan jin itu dirantai. Sehingga gerak geraknya untuk menggoda manusia ini lebih terbatas. Masih bisa menggoda tapi tidak sebebas seperti di selain Ramadan dan itu adalah bentuk kasih sayang Allah buat hambanya yang beriman dengan dirantainya para setan itu dan ada yang menyeru wahai pencari kebaikan sambutlah yakni sambutlah bulan Ramadan ini dan wahai pencari keburukan kurangi keburukan atau berhentilah dari keburukan dan bagi Allah itu ada orang-orang yang Allah tetapkan akan bebas dari neraka dan yang demikian itu setiap malam di setiap malam karena itu ini merupakan kabar gembira dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam buat hamba-hamba Allah yang beriman di mana dengan kesempatan satu bulan itu kesempatan emas buat orang beriman untuk mendapatkan keutamaan yang besar derajat yang tinggi, ampunan yang melimpah, rahmat yang melimpah dari Allah Rabbul Alamin, pemilik surga dan neraka, yang punya hak untuk menetapkan siapa yang selamat dari neraka dan siapa yang tidak. Kesempatan emas yang barang siapa menelantarkannya, maka sungguh akan menyesal. Karena itu Jibril alaihissalam pernah mengatakan, anfu Eh, Jibril alaihissalam e, eh, pernah mengatakan bahwasanya celaka dan ini diungkapkan oleh Rasulullah SAW. Celaka yakni orang yang ditinggal Ramadan kemudian dosa-dosanya belum terampuni. Ini diantara yang celaka adalah orang yang seperti itu. Jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati Allah. Karena itu <clears throat> Ramadan yang tidak lama lagi ini akan datang. Mudah-mudahan kita dipertemukan dari awal sampai akhir dan mudah-mudahan kita semua diberi taufik oleh Allah taala untuk bisa mengisi Ramadan dengan amal-amal yang saleh dan semoga amal-amal saleh kita di bulan Ramadan nanti diterima oleh Allah taala. Selanjutnya tentang puasa Ramadan. Tentang puasa Ramadan bahwa puasa Ramadan ini hukumnya adalah wajib atau fardu. Dan kewajiban puasa Ramadan coba agak merapat Ya, ya. Dan kewajiban puasa Ramadan ini tingkatannya bukan kewajiban biasa. Kewajiban itu bertingkat-tingkat. Sebagaimana hal yang diharamkan juga bertingkat-tingkat. Ada hal yang diharamkan dosanya kecil, ada yang diharamkan dosanya besar, ada yang bahkan sampai tingkat bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam seperti haramnya tentang syirik besar atau kufur besar. Nah, kewajiban pun demikian. Nah, puasa Ramadan ini kewajibannya tingkatannya besar sekali karena dia merupakan salah satu dari rukun-rukun Islam. Ibarat bangunan, Islam itu diibaratkan bangunan. Rukun adalah pilar-pilar utamanya. Atau kalau bangunan itu tidak punya apa soko, maka pojok-pojoknya itulah rukun-rukunnya. Karena itu, barang siapa yang meninggalkan Roma, puasa Ramadan karena mengingkari wajibnya, para ulama menyatakan kafirnya orang itu kafirnya orang itu.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 ayat 183 sampai 185 Wahai orang-orang yang beriman telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian supaya kalian bisa bertakwa. Kemudian juga syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Jadi di bulan Ramadan itu Al-Qur'an telah diturunkan Maknanya Al-Quran 30 juz diturunkan dari sisi Allah Ta'ala ke Baitul Aizah di langit dunia. Kemudian ketika Rasulullah diutus maka diturunkan ayat per ayat sepanjang 23 tahun. Namun yang dimaksud oleh ayat ini adalah Al-Quran 30 juz dari sisi Allah itu diturunkan ke langit dunia di Baitul Aizah sebagaimana keterangan Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya tentang ayat ini. Dan turunnya ini pada tanggal berapa? Rata-rata memperingati 17 Ramadan, hari nuzul Quran kan gitu. Padahal tidak ada dalil yang menunjukkan hal itu. Tidak ada dalil yang sahih yang menunjukkan hal itu. Justru dalil-dalil Quran dan Sunnah menunjukkan bahwa turunnya Al-Quran 30 juz itu adalah di malam Lailatul Qadar. Yang menurut isyarat dalil yang sahih juga atau kesimpulan dari banyak dalil bahwa itu adalah di malam-malam ganjil di 10 hari terakhir dari bulan Ramadhan. Allah mengatakan jelas in anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an itu di malam kemuliaan, malam Al-Qadar. Dan inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mudiri. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an itu di malam yang diberkahi. Sesungguhnya kami memberi peringatan, maka malam yang diberkahi itu maksudnya adalah Lailatul Qadar. Dan <clears throat> Al-Quran itu sebagai petunjuk untuk manusia dan penjelasan dari petunjuk dan juga menjadi pembeda antara yang hak dengan yang batil. Maka barang siapa dari kalian yang melihat bulan itu maknanya bulan Ramadan, fal yasumhu supaya ia berpuasa. Supaya ia berpuasa. Maka ayat atau kedua ayat ini menunjukkan wajibnya puasa Ramadan atas kaum muslimin dengan syarat-syarat atau yang memenuhi syarat-syarat wajibnya. Kemudian kembali kepada ayat tentang seruan ya yuhalladzina amanu. Coba kita tadabbur terhadap ayat ini bahwa di dalam ayat ini Allah memanggil langsung orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Allah tidak mengatakan kul ya ayyuhalladzina amanu. Katakanlah Muhammad ya ayyuhalladzina amanu wahai orang yang beriman. Tapi langsung ya, tidak menyuruh Rasulnya untuk mengatakan tapi Allah sendiri langsung mengajak khitab kepada orang beriman. Beda lah ya antara katakanlah Muhammad wahai orang-orang yang beriman dengan Allah langsung mengatakan wahai orang-orang yang beriman. Langsung. Langsung. Dan ini menunjukkan bahwa Allah itu memuliakan orang beriman. Pernahkah Allah itu mengatakan kul eh, pernahkah Allah mengatakan ya ayyuhalladzina kafaru atau ya ayyuhal kafirun, ya ayyuhal munafikun atau ya ayyuhalladzina asyraku? Pernahkah dalam Al-Qur'an? Tidak pernah. Allah tidak mau manggil langsung mereka. Wahai orang-orang musyrik, wahai orang-orang Yahudi, wahai orang Nasara, wahai orang-orang kafir. Tidak mau. Karena panggilan ini mengandung pemuliaan. Hanya kepada orang beriman Allah mau langsung. Ya ayyuhalladzina amanu. Kalau kepada selain orang beriman, selalu Allah menyuruh Rasulnya untuk mengatakan, Kul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir. Kulil asraku katakan Muhammad kepada orang-orang musyrik. Allah tidak mau langsung menyeru mereka. Dan di dalam Al-Quran itu ada 90 ayat yang langsung diawali ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang beriman. Allah memanggil langsung orang beriman. Karena itu orang beriman karena keimanannya Allah memuliakan. Sehingga apa dari sini kita tahu betapa besarnya nilai iman dan betapa nikmatnya atau besarnya nikmat petunjuk untuk iman. Sehingga keimanan ini harus dijaga. Keimanan itu harus diusahakan untuk ditingkatkan. Keimanan ini karena itulah yang menyebabkan kemuliaan di sisi Allah Ta'ala. Itulah yang menyebabkan kemuliaan. Tanpa iman Allah tidak sudi memanggil. Dan kata Ibn Mas'ud radhiyallahu an, kalau Allah mengatakan wahai orang-orang yang beriman, maka curahkan pendengaranmu, bukalah hatimu, curahkan perhatianmu kepada apa yang hendak dikatakan oleh Rabbul Alamin, oleh Allah Rabbul Alamin. Karena setelah panggilan itu pasti ada sesuatu yang penting ada kalanya perintah yang besar atau larangan yang besar atau pelajaran yang penting atau hukum yang penting. Dan di dalam ayat ini setelah Allah menyeru wahai orang yang beriman, maka Allah menyampaikan hukum yang penting dan hukum ini bahkan merupakan bagian dari rukun Islam atau ajaran pokok dalam Islam yakni kutiba alaikumus siyamu kama kutiba ala ladina min qablikum diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian coba kita perhatikan kalimat yang indah ini diwajibkan atas kalian berpuasa kira-kira seandainya titik sampai di situ apa yang ada dalam hati orang beriman kiranya wah ini ada tugas berat ini. Berpuasa. Biasanya setiap hari makan. Tiga kali sehari. Sekarang tidak boleh makan. Mulai dari subuh sampai maghrib tidak makan, tidak minum. Alangkah beratnya. Perintah ini. Kira-kira ya apa tidak? Iya. Tapi untuk meringankan ya, biar ini dianggap bukan beban yang berat. Allah mengabarkan kama kutiba 'alal ladina min qablikum. Sebagaimana telah diwajibkan juga atas orang-orang sebelum kalian. Oh, ternyata orang sebelum kami juga disuruh dengan perintah yang sama. Berarti sudah ada contohnya, sudah ada pendahulunya. Berarti ini termasuk perintah yang mampu dilaksanakan. Terbukti orang dulu juga bisa. Orang sekarang tentu juga bisa melaksanakan ini. Rasa keberatan hati pun menjadi berkurang atau bahkan bisa hilang. Karena apa? Karena merasa ya e, sudah ada pendahulunya dalam hal perintah ini. Ini adalah salah satu bentuk kasih sayang kepada oleh e, kasih sayang Allah taala dan perhatian Allah taala kepada perasaan orang beriman. Supaya dengan perintahnya orang beriman itu menikmati dalam melaksanakan perintah tidak merasa ada ganjalan yang membebani sampai seperti itu Allah perhatiannya kemudian semua perintah itu apalagi perintah yang mengandung unsur rasa berat beratnya hati dan beratnya fisik itu kalau tidak disebutkan tujuannya tidak disebutkan ya buahnya nanti apa itu pun juga berat berat tapi karena buahnya itu diberitakan dan buahnya itu ternyata luar biasa nilainya maka walau berat tidak dirasa begitu indahnya kalimat dalam ayat ini buahnya apa? Takwa. Yang dengan takwa itu seorang bisa naik, di, dimuliakan oleh Allah. Dimuliakan. Dunia akhirat dimuliakan. Tujuannya adalah la'allakum tattaqun. Seandainya tujuannya supaya kalian itu tidak pada kegemukan. Kira-kira gimana? La'allakum tahzalun atau ya la tasmanun tidak ke, tidak pada gemuk kira-kira puasa itu berat tujuannya cuma tidak gemuk ya, ya. kira-kira tanpa puasa minum jamu pelangsing juga bisa tidak gemuk atau yang sudah tidak gemuk mungkin nganggap puasa itu tidak penting. Kalau nilai pentingnya itu dianggap kecil, tentu orang mau melaksanakan tugas berat itu juga malas. Tapi karena tujuannya dan buahnya itu sangat tinggi, yakni takwa, predikat takwa dari Allah Taala, maka ya, menjadi lebih terdorong lagi, lebih bersemangat lagi untuk melaksanakan perintah ini apalagi apabila orang beriman bisa memahami dengan sebaik-baiknya bahwasanya dengan pendidikan puasa atau dengan puasa satu bulan penuh ini betul-betul ternyata pendidikan dari Allah Ta'ala buat hambanya yang beriman pendidikan yang buahnya bisa atau hikmahnya ini bisa dirasakan dan bisa e, dimanfaatkan dalam waktu yang sangat lama setelah Ramadan itu berlalu juga. Yakni <clears throat> pendidikan puasa. Ini tidak sekedar pendidikan untuk menahan lapar dan dahaga. Puasa itu apa? Puasa adalah al insak anil akli wa syurbi wa ghasyanin nisa wa sairil muftirat atau wa sairi mufsidatis saum min tulu'il fajri ila ghurubi syams ta'abudan lillahi wa taqarruban ilaihi wa talaban limardatihi yakni puasa itu adalah menahan diri menahan diri dari makan dan minum dan menggauli istri dan menahan diri dari semua yang membatalkan puasa atau yang bisa merusak puasa mulai terbitnya fajar, mulai terbitnya fajar, yakni adzan subuh sampai tenggelamnya matahari dengan niat beribadah kepada Allah Taala mendekatkan diri kepadanya mencari ridhonya ini adalah puasa dari situ bahwa puasa itu tidak sekedar menahan lapar dan dahaga tidak hanya menahan diri dari makan dan minum tapi lebih dari itu dan ternyata puasa merupakan pendidikan untuk sabar. Pendidikan untuk sabar. Dan dari situ kita tahu bahwa ternyata sabar itu perlu dididik. Maknanya orang tidak bisa langsung sabar itu nggak bisa. Perlu pendidikan, perlu penempaan, ditempa untuk sabar dengan puasa ini dan kesabaran yang dikehendaki dengan puasa atau yang disampaikan uh, yang ditempakan dengan puasa ini kesabaran secara lengkap yakni tiga macam kesabaran as-sabru ala ta'ah wa sabru anil maksiyah wa sabru anal azah atau anal musibah sabar untuk taat sabar untuk taat sabar meninggalkan maksiat sabar meninggalkan maksiat dan sabar atas musibah yakni musibah lapar dan dahaga di antaranya tiga macam kesabaran ini ini adalah kunci ketakwaan tidak mungkin seorang bisa takwa tanpa kesabaran dan tidak mungkin bisa sabar tanpa keyakinan dan keyakinan itu adalah keimanan itu sendiri dan tidak mungkin bisa iman kecuali dengan ilmu yang benar dan sabar untuk taat sabar dari maksiat yakni meninggalkan maksiat sabar atas musibah ini kalau tidak terpenuhi dalam puasa tidak terpenuhi salah satu saja dalam puasanya maka nilai puasa itu bisa hilang atau tidak ada Misalnya seseorang hanya menahan lapar dan dahaga dari subuh sampai maghrib, matanya nggak puasa, telinganya nggak puasa, hatinya tidak puasa, lesannya tidak puasa. Mana tidak menahan dari kemaksiatan-kemaksiatan yang bisa merusak nilai puasa. Maka Allah tidak butuh kepada puasanya orang itu kan? Tidak butuh. Kenapa? Karena materi pendidikan puasa ini tidak dikerjakan semua. Oleh si hamba itu. Rasulullah mengatakan rubba min sa'imin laisa lahu ilal ju'al atas. Berapa banyak orang puasa tidak dapat kecuali lapar dan dahaga malam yada' qawla zur wal amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajah fi ayyada' ta'amahu wa syarabah. Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan perkataan dusta, perkataan bohong dan perbuatan menipu dan tidak bisa meninggalkan perbuatan-perbuatan kebodohan yakni kemaksiatan-kemaksiatan, maka Allah tidak butuh kepadanya kepada puasanya orang itu walau telah meninggalkan makanannya dan minumannya. Jadi puasa ini adalah pendidikan dari Allah. Pendidikan langsung untuk menempa kesabaran orang beriman, kesabaran yang lengkap yang sempurna. Karena dengan kesabaran inilah kalau satu bulan ditempa, ini buahnya berupa ketakwaan ini akan ya, lestari setelah Ramadan berlalu juga. dan termasuk kasih sayang Allah kepada hambanya yang beriman adalah pada saat orang beriman dididik dengan puasa Ramadan musuhnya orang beriman yang selalu menghalangi yang selalu gandoli ini di rantai para setan di rantai supaya apa Supaya orang beriman dalam mengikuti pendidikan ini tidak ada yang ganggu. Dan dengan puasa syahwat semakin berkurang, nafsu semakin melemah dan semakin bisa dikendalikan dengan iman dan ketakwaan yang ditingkatkan pada orang beriman ini dan akhirnya kalau nafsu sudah terkendali, sudah terbentuk dan terkendali, maka ketika setan dilepas kembali dan kembali nunggangi nafsunya manusia, maka tunggangan setan itu yakni nafsu yang itu markabus setan, tunggangannya setan, kendaraannya setan, ini sudah kita yang nyetir. Bukan lagi setan yang nyetir, tapi kita yang sudah mengendalikan nafsu kita. Kemana arahnya ini kita nyetir. Sehingga setan ketika sudah dilepas dan masuk kembali nunggangi nafsu kita, setan tidak bisa berbuat banyak. Karena dia tinggal ya uh, dia tidak bisa nyetir lagi karena yang nyetir sudah kita itu tujuannya Subhanallah. Ternyata pendidikan puasa ini pendidikan yang luar biasa. Karena itu kalau kita mau sekolah dan bisa lulus ujian dengan nilai yang bagus saja kita ini tidak boleh main-main maka dalam mengikuti privat pendidikan untuk bisa sabar dan tak, dengan, yang membuahkan ketakwaan yang pendidikan itu langsung dari Allah Ta'ala ini kita juga jangan sampai main-main atau meremehkan. Harus betul-betul kita usaha untuk mujahadah bersungguh-sungguh untuk mengikuti pendidikan itu sebaik-baiknya. <clears throat> Ini sekilas tentang ayat tadi. Kemudian kabar gembira yang membuat orang beriman semakin ringan melaksanakan pendidikan ini, pendidikan puasa Ramadan. Itu adalah kabar gembira tentang keutamaan-keutamaannya. Berikut di dalam penghabar tentang keutamaan itu disebutkan juga sebagian dari adab-adabnya atau apa yang harus ada pada hati kita atau dalam diri kita ketika berpuasa Rasulullah SAW atau di antara kabar gembira itu adalah apa yang diungkapkan oleh Nabi man sama ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min Zambi hadis sahih al Bukhari dan Muslim dan Nasai dan Ibn Majah barang siapa yang puasa Ramadan barang siapa yang puasa Ramadan didasari iman dan penuh harap pahala hanya dari Allah penuh harap pahala hanya dari Allah. Maka diampuni untuknya apa yang telah berlalu dari dosanya. Hadis ini menunjukkan bahwa puasa Ramadan tidak sekedar melaksanakan kewajiban yang kewajiban ini pokoknya harus dilaksanakan terus orang tidak boleh berharap apa-apa karena ini kewajiban tidak justru kewajiban dalam Islam itu pahalanya jauh lebih besar atau lebih besar daripada hal yang tidak diwajibkan atau yang sekedar disunnahkan. Termasuk puasa Ramadan, ini apabila didasari iman dan penuh harap hanya dari Allah, maka di antara imbalannya, ini hanya di antara saja, yakni diampuni darinya atau untuknya apa yang telah berlalu dari dosanya. Dosa-dosa yang sudah-sudah diampuni. Kalau tobat ya diampuni kalau syirik ya. ya. Asalkan sudah tidak melaksanakan dan sudah menyesali, sudah diampuni. Tapi kalau masih melakukan terus berarti dia melakukan pembatal seluruh amal kan. Ya. Sehingga tidak ada gunanya juga puasanya ketika dia belum meninggalkan syiriknya atau belum tobat dari syiriknya. Tapi isyaratnya hadis ini memang kepada dosa-dosa kecil nanti dalilnya kita sampaikan insya Allah atau kita bahas lebih jauh tentang hadis ini kita akhiri subhanakallahumma rabbana wa bihamdik an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu wa wa wa